Sekecil apapun dari apa yang dia amalkan ataukah yang dia ucapkan. Apabila amalan tersebut atau ucapan itu teranggap di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala ini sebagai syirik Apakah itu syirik asgar atau syirkul akbar? Maka itu sangat besar sekali dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekh rahimahullah taala menyebutkan beberapa dalil untuk menjelaskan perkara-perkara yang banyak dianggap remeh oleh sebagian dari kalangan mereka. Padahal yang demikian itu sangat besar sekali. Dosanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Namun, mereka tidak memperdulikan. Dan bahkan terkadang di antara mereka yang sangat menyedihkan bahwa banyak dari kalangan mereka mengaku sebagai kaum muslimin yang nampak dari lisan-lisan mereka pengagungan terhadap selain Allah Subhanahu wa taala yang setingkat pengagungan mereka tersebut seperti tatkala mereka mengagungkan Allah bahkan lebih daripada itu. Di antara mereka ada yang lebih takut terhadap selain Allah. Takut terhadap hukumannya, takut terhadap ancamannya. Yang melebihi ketakutan mereka kepada selain Allah tersebut daripada rasa takutnya kepada Allah. Dan di antara mereka ada yang meyakini bahwa yang mereka anggap dari selain Allah Subhanahu wa taala dari yang mereka agungkan dan yang mereka muliakan tersebut memiliki pengaruh dalam tasarruful kaun dalam mengatur, mengurus alam ini. Ini semua dalam bentuk-bentuk menjadikan tandingan-tandingan dari selain Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepadanya. Oleh karena itu beliau membuka bab ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Baqarah ayat 22. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون Maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah andada. Andada jamak dari an-nid yang maknanya adalah al-mathal an-nadhir yang serupa yang semisalnya menjadikan tandingan dari selain Allah Subhanahu wa taala maksudnya adalah memalingkan sebagian atau keseluruhnya dari jenis-jenis ibadah yang semestinya diperuntukkan hanya untuk Allah namun diserahkan pada selain Allah subhanahu wa taala dan ini merupakan keadaan para penyembah berhala di mana mereka berharap dan menyandarkan perasaan berhalatnya dan perasaan takutnya kepada selain Allah setara setingkat atau bahkan melebihi harapannya dan rasa takutnya tersebut kepada selain Allah daripada pada Allah Subhanahu wa taala. Abul Aliyah Rufai bin Mihran rahimahullah taala tatkala menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala ini, "Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Ta maka jangan kalian menjadikan bagi Allah itu tandingan-tandingan. Padahal kalian mengilmui. Padahal kalian telah mengetahui. Kata beliau, La taj'alu lillahi andada ay'udala syuraka. Yaitu jangan kalian menjadikan bagi Allah itu andada. Yaitu udala yang seimbang dengan Allah, yang setara dengan Allah, yang menjadi sekutu Allah. Dan ini pun penafsiran ini dinukilkan dari sebagian para ulama us-salaf. Ar-Rabi' bin Anas, Qatadah, Suddi, Abu Malik dan Ismail bin Abi Khalid. Ibn Abbas radhiyallahu taala anhumah Tatkala beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala ini kata beliau, "Ai la tusyriku billahi syai'a." Minal andadil lati la tanfa'u wa la tadur. Wa antum ta'alamuna annahu rabbukum la rabba lakum yarzukukum ghairu. Wa qad alimtum anna alladhi يدعوكم الرسول ilayhi min tawhidih. huwal haqqul ladzi la syakka fihi yaitu jangan kalian menyekutukan Allah terhadap sesuatu apapun dari tandingan-tandingan yang tidak mampu mendatangkan manfaat dan tidak pula mampu mendatangkan kemudaratan. Padahal kalian mengetahui dan kalian meyakini bahwa Allah itu adalah Rob kalian. Kalian tidak memiliki Rob yang memberikan rezeki kepada kalian kecuali Allah. Dan sungguh kalian telah mengetahui pula bahwa apa yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyeru kalian kepadanya adalah tauhid dan itulah yang hak yang tidak ada keraguan di dalamnya. Itu adalah dakwahnya Rasul Sallallahu alaihi wasallam dan apa yang beliau bawa semata-mata datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ayat Allah subhanahu wa ta'ala ini peringatan untuk menyerahkan satu saja jenis ibadah. Dan peringatan dari syirik. Sekecil apapun. Atau sekecil apapun yang dianggap remeh dan dianggap ringan oleh kalangan manusia. Demikian banyak dari kalangan manusia bahkan dari kalangan kaum muslimin al-juhal yang mereka terjatuh dalam kesyirikan dan menganggap remeh apa yang mereka amalkan tersebut. Qala Ibnu Abbasin fil ayah Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dalam mengomentari ayat Allah Subhanahu wa taala tersebut Al-andadu huwa syirku Tandingan-tandingan itu adalah kesyirikan. Menjadikan sekutu mengagungkan seperti pengagungannya kepada Allah cintanya seperti cintanya kepada Allah disetarakan diseimbangkan akhfa min dabibin namli ala safatin sauda'a fi zulmatil lail. Yang bentuk kesyirikan ini lebih tersamarkan dari langkah semut yang berjalan di atas batu yang hitam di kegelapan malam. Ya, semut apalagi kalau semutnya semut hitam berjalan di atas batu yang hitam di kegelapan malam kelihatan enggak ya, enggak kelihatan fi zulmatil lail tidak akan terlihat semut itu. Nah, syirik itu lebih tersamarkan daripada langkah semut itu. Sangat berbahaya sekali. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa riwayat memperingatkan kepada kaum muslimin dari beberapa jenis syirik yang dikhawatirkan manusia itu banyak yang terjerumus ke dalamnya. Nah, inna akhwafa ma akhafu alaikum Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan, yang paling aku takutkan terhadap kalian asyirkul asghar. Syirik kecil itu. Ya. Jangan kita tatkala mendengarkan kata syirik asghar, asghar yang bermakna sogir, kecil, ringan. Ya, dosanya diringankan dan bukan termasuk dan dosa besar. Lah, sama sekali tidak. Penisbahan syirik terhadap satu amalan menunjukkan demikian besarnya dosa seorang yang terjatuh dalam amalan tersebut. Penisbahan kufur terhadap satu amalan menunjukkan besarnya dosa itu. Apakah dikatakan bahwa itu kecil atau besar? hanya dikatakan bahwa itu asyirkul asgar, syirik kecil, karena syirik itu tidak mengeluarkan seorang dari Islam. Nah, namun dari sisi dosanya, dosanya lebih besar dari dosa-dosa besar yang lain yang tidak disifati itu syirik. Lebih besar dosa asyirkul asgar daripada dosa-dosa yang dikatakan bahwa itu kabirah minal kabair. Nah, Ya. Dan ini dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan bahwa yang yang demikian ini tersamarkan oleh sekian banyak dari kalangan manusia. Wahwa antakul yaitu tatkala kamu mengatakan wallah wa ya fulan demi Allah dan demi hidupmu wahai fulan disetarakan dia bersumpah atas nama Allah juga atas bersumpah atas nama kehidupanmu wahayati dan demikian pula kehidupanku nah nah bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala akan disebutkan nanti beberapa hadis-hadis yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan bahwa ini salah satu amalan syirik man halafa bi ghairillah faqad asyrak barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala maka sungguh dia telah syirik dia telah kufur nah Demi negara aku rela mati. Demi fulan, demi fulan, demi fulan. Dengan maksud bersumpah. Dengan selain nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kufur. Syirik. Watakulu dan kamu pun mengatakan laula hadala atanal lusus kalau bukan karena anjing kecil ini, kami sudah didatangi oleh pencuri. Barang-barang kami sudah habis diambil oleh pencuri. Untung ada si anjing kecil ini. Jadi, ya, menyebutkan sebab kemudian meng menghilangkan al-musabbib yang menjadi penyebab itu yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu dalam bab sebelumnya bahwa dalam hal ini ada perincian. Kalau hanya sekedar pengkhobaran ya tanpa melalaikan dan tanpa melupakan al-musabbib bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menjadi penyebab itu semuanya. Allah yang telah menetapkan itu semua. Ya. Maka yang demikian ini boleh saja. Tapi kalau sampai melupakan atau berpura-pura lupa menisbahkan suatu kenikmatan itu kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala ya'rifuna Allah thumma yungkirunaha mereka mengetahui nikmat itu datangnya dari Allah tapi mereka ingkari naam mereka menyatakan bahwa ini adalah hasil jerih upaya kami memang betul walaupun itu sebab jerih upaya kamu tapi siapa yang memberikan kamu Siapa yang menakdirkan semua itu? Siapa yang telah menetapkannya? Siapa yang berikan pada kamu rezeki? Jangan sombong di hadapan Allah. Dan jangan sok merasa lupa bahwa itu semua pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Walau lal baktu fid dari latanan lusus. Kalau bukan karena albat, apa bat ini, bebek apa? ya di rumah wah kami sudah kedatangan pencuri atau yang lainnya kalau bukan karena si fulan si fulan maka akan terjadi demikian dan demikian nah ini mengingkari nikmat Allah subhanahu wa ta'ala ya namun kalau tidak mengingkari, hmm, hanya sekedar penyampai khabar atau menyebutkan sesuatu sebab yang sebabnya syar'i. Nah, nah itu telah kita sebutkan dahulu boleh mujarradul khabar. Hanya sekedar penyebutan khabar saja. Sehingga dalam hal ini dibawa perkataan-perkataan para ulama ya bahwa yang mereka maksudkan adalah al-khabar semata bukan melupakan al-musabbib al-muqaddir yang telah menakdirkan segala sesuatu seperti perkataan ad ya rahimahullah taala tatkala beliau memberikan pujiannya kepada Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah Kata beliau, laulal Bukhari lama ja'a Muslim wala raha. Kalau bukan karena Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, Imam Muslim tidak akan datang, tidak akan muncul sebagai seorang muhaddis untuk menjelaskan bahwa ilmunya Al-Imam Muslim ini rahimahullah taala kebanyakan diambil dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala seperti juga yang dinukilkan dari Imam Syafi'i rahimahullah. Laula Malik ha, ah, lakana linnasi halik au ma makna Semisalnya. Kalau bukan karena Imam Malik ya, au la dahabal ilmu fil Hijaz, maka ilmu itu akan hilang di Hijaz. Maka maksudnya bahwa Al-Imam Malik rahimahullah dengan juhud beliau dan dengan kesabaran beliau maka beliau menghabiskan umurnya untuk menyebarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qaulur rajuli li sahibi perkataan seorang pada temannya Masya Allah wa syi'ta apa yang dikehendaki Allah dan kehendakmu. Kata-kata wa dan ya. Yang seakan-akan menyamakan antara Allah Subhanahu wa taala dengan dia. Dengan temannya itu. Ya. Al waw seakan-akan menunjukkan adanya al mumatsalah. Ada persamaan. Beda kalau dia mengatakan Masya Allah, thumma Syi'ta, ah, menunjukkan rendah. Nah. Wa qaulur rajul dan perkataan seorang laulallah wa fulan kalau bukan karena Allah dan fulan. Disamakan. Nah. La taj'al fiha fulanan Jangan kamu jadikan padanya fulan. Hada kulluhu bihi syirkun. Ini semua adalah jenis kesyirikan. Nah. Rawahu Ibnu Abi Hatim. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Oleh karena itu pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bait Imam Muslim mengingkari seorang khatib yang berkhutbah dan tatkala dia berkhutbah dia menggandengkan Rasulullah SAW dengan Allah dengan domir huma ya nah kurang lebih ketika dia berkhutbah dia mengatakan man yuti'illaha wa rasulahu faqad rasyad Lalu dia mengatakan waman ya'sihima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia telah mendapatkan petunjuk. Lalu dia samakan. Waman ya'sihima. Dia jadikan domir. Allah subhanahu wa ta'ala dengan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sementara makam, makam tafsil. Tempatnya mesti ditafsir, dirinci Jangan sampai menimbulkan kesan terhadap sebagian mereka dengan penyebutan domir huma menunjukkan kesetaraan Allah subhanahu wa ta'ala dengan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala dia menyebut dengan domir ini, waman ya'sihima, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur dengan keras. Dan beliau mengatakan, "Bi'sa khatibul qaumi anta." Kamu adalah khatibnya kaum yang paling buruk Nah. Qul man ya'sillaha wa rasulah. Katakan barang siapa yang bermaksud pada Allah dan Rasulnya. Jangan digabung. Jangan sampai menimbulkan kesan bahwa Allah itu setara dengan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال dan dari Umar bin Khattab radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda Man halafa bi Allah faqad kafara aw asyrak Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, selain nama Allah, Naam dan selain dari sifat Allah, maka sungguh dia telah kafir atau syirik. Selain Allah, yakni selain nama dan sifat-sifatnya. Bersumpah atas nama Allah boleh. Bersumpah dengan sifat, sifat Allah subhanahu wa ta'ala juga boleh. Ya, wa izzatillah. Nah, demi keagungan Allah. Wa rahmatillah. Hmm? Demi rahmat Allah. Naam. Wa madha ya ikhwan? Wastiwa illah demi istiwanya Allah Subhanahu wa taala. Boleh. Wal Qur'an demi Al-Qur'an. Kalau dia mengatakan wal mushaf. Oke. Okay. Demi mushaf. Hmm? Ah? Kalau yang dia maksudkan yakni Al-Quran Karim, boleh. Tapi kalau yang dimaksudkan yakni lembaran-lembaran makhluk, la yajuz. Rawahu Tirmidzi wa hasanahu wa sahahahu al-Hakim. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dihasankan dan disahihkan oleh Al-Hakim. Dan tahqiq kitab ini mengatakan hadis ini sahih. Dan yang dimaksud dengan kufur atau syirik di sini adalah asgar, syirik kecil. Ya. Dan dosa yang paling besar. Namun kalau dia bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala, lalu dia meyakini keagungan dan kemuliaan yang dia jadikan sebagai sumpah itu ya bisa menjadi syirik akbar bisa mengeluarkan seorang dari Islam. Ya. Seperti seseorang bersumpah dengan dengan namanya Ahmad Al-Badawi. Wa Ahmad wa Ahmad Al-Badawi. Demi Ahmad Al-Badawi. Mereka meyakini Ahmad Al-Badawi waliun min auliaillah. Ya, karena sudah wali maka terangkat darinya syariat dan dibebaskan dari syariat sehingga ketika hidup dia tidak perlu untuk ibadah nah yang menunjukkan kewaliannya kata mereka suatu ketika dia masuk pada hari Jumat sementara orang bersiap untuk untuk sholat Jumat Ahmad Al Badawi tidak dia masuk ke dalam masjid kencing di sana selesai kencing keluar gak sholat nah ah itu tanda kewaliannya nah tanda dia sebagai seorang wali tidak perlu sholat Jumat nah ya sekarang fitrah manusia sudah banyak yang berubah ah sahafatul uqul kerendahan akal kerendahan fikiran dianggap sebagai wali hmm? Orang picak, orang buta dibilang wali. Hah? Jadi kalau sekarang orang yang paling aneh bisa jadi wali. Nah. Allahul musta'an. Disebutkan di sini di catatan kaki apa ini talik dari Syekh bin Baz wallahu alam. Kata beliau Kenapa menjadi kafir orang bersumpah dengan selain Allah ataukah menjadi syirik? Mengerjakan perbuatan syirikan karena hakikat dari sumpah dan maksudnya adalah penegasan orang yang bersumpah itu terhadap perkataannya. Dengan sumpah. Ya. Dengan sesuatu yang diajarkan sebagai alam untuk bersumpah yang sesuatu yang dia yakini sesuatu tersebut bisa menyiksa dia, menghukumi dia. Nah, walaupun dia itu berdusta. Ya. Nah, ini hubungannya dengan apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud. Wa qala Mas'ud berkata Abdullah bin Mas'ud la an ahlifa la an ahlifa billahi kadziban ahabbu ilayya min an ahlifa bi sadiqa. Aku bersumpah dengan nama Allah dusta, aku lebih suka daripada bersumpah dengan selain nama Allah tapi jujur. Tapi jujur. Nah, bersumpah dengan nama Allah dusta itu lebih baik karena dia masih bersumpah dengan nama Allah. Ketika dia berdusta dalam sumpahnya itu, dia berdosa. Termasuk dari kabir minal kabair, dosa besar. Ini lebih disukai, maksudnya ini lebih ringan. Dosanya daripada seorang yang bersumpah dengan selain nama Allah, tapi jujur jujurnya bagus. Nah, tapi bersumpah dengan selain nama Allah syirik, kufur. Ah, ini lebih besar dosanya. Bukan berarti Abdullah bin Mas'ud bersumpah dalam keadaan berdusta, tidak. Tapi ini untuk membandingkan antara dua perbuatan kemaksiatan manakah yang paling besar. Seperti ucapan Sufyan ats rahimahullah taala tatkala beliau mengatakan al bid'atu ahabbu ila min minal ma'siyah li'anna al ma'siyah yutabu minha wal bid'ah la yutabu minha Bid'ah itu lebih disenangi oleh iblis daripada maksiat. Karena kalau maksiat masih diharapkan dia bertaubat. Tapi kalau bid'ah, seorang yang meyakini bahwa dia itu benar. Sehingga tidak diharapkan taubatnya kecuali yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya pelanggaran, dua-duanya kemaksiatan. Ah demikian pula perkataan Abdullah bin Mas'ud ini. Di antara dua amalan. Di antara dua kemaksiatan. Yang ini jujur, ini ini dusta. Yang dusta ini mendapatkan dosa. Yang dosanya dosa maksiat. Tapi tatkala yang jujur ini bersumpah dengan selain nama Allah, maka dosanya lebih besar karena Rasulullah SAW mengatakan fakat kafara aw ashraka. Sungguh dia telah kafir. Dan sungguh dia telah syirik. Nah, terkadang sebagian orang-orang yang percaya ya kepada wali-wali itu dan mereka menganggap bahwa wali-wali ini memiliki kemampuan untuk mengatur alam ada penguasa kutub utara, ada penguasa kutub selatan. Ya. Ada penguasa Banjar dan lain sebagainya. Nah, terkadang mereka-mereka ini tak kalau mereka bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala mereka berani berdusta. Mereka agak remeh. Biasa itu bersumpah dengan nama Allah. Tapi kalau mereka bersumpah dengan yang mereka agungkan, wali-wali mereka, mereka takut berlusta. Khawatir. Jangan sampai walinya itu akan menyakiti dia, menghukumi dia walaupun walinya sudah mati. Mereka meyakini memiliki tasarruf, bisa mengatur alam, bisa mendatangkan banjir, bisa membuat gempa, bisa mendatangkan badai dan lain sebagainya. Nah, di sini kata beliau, oleh karena itu kamu melihat banyak dari orang-orang awam mereka bersumpah dengan nama Allah dusta. Mereka tidak peduli. Anggap remeh yang demikian. Tapi kalau mereka diminta bersumpah dengan yang mereka agungkan dari orang-orang yang mati yang mereka anggap wali dan mereka meyakini bahwa pada wali tersebut memiliki tasarruf sirri bisa mengatur alam, maka mereka tidak berani. Ya. Dan mereka jujur. Mereka jujur. Nah, walaupun terkadang mereka harus hilang manfaat yang mereka harapkan. Ya. Mereka rela bersumpah dengan nama wali tersebut dan mereka jujur. Khawatir jangan sampai akan dihukumi oleh walinya itu. Nah. Bahkan terkadang mereka menegaskan dengan apa keyakinan mereka tersebut dengan berbagai macam hikayat-hikayat yang disebarkan oleh para pelayan-pelayan kuburan-kuburan yang dianggap soleh itu. Tempat-tempat sesembahan berhala untuk menarik manfaat ya materi untuk memperkaya diri maka disebarkan keyakinan itu di hadapan orang-orang awam. Fayahkuna di antara mereka ada yang menghikayatkan anna rajulan saraka samkatan mumallaha. Mereka menghikayatkan bahwa ada seorang pernah mencuri ikan kering. Dia mencuri ikan kering. Wa akalaha. Lalu dia sudah makan. Fastahlafahul masruqu minhu billah. Maka yang dicuri ini meminta dia supaya bersumpah dengan nama Allah. Betul kamu mencuri? Dia bilang tidak. Bersumpah kamu. Sebut nama Allah. Maka dia mengatakan, Wallah, Wallah, Wallah, anak tidak mencuri. Nah, dia dusta. Dia sebut nama Allah. Dia bersumpah bahwa dia tidak mengambilnya. Dia tidak melihatnya. Dia tidak menyentuhnya sama sekali. Nah, Padahal sudah masuk ke dalam perutnya. Lalu kemudian yang dicuri ini menyuruh dia bersumpah dengan nama Ahmad Al-Badawi. Ya. Tarsan dari Mesir ini. Ketika disebut sebut nama Ahmad Al-Badawi wa Ahmad Al-Badawi bersumpah dengan nama Ahmad Al-Badawi. Fama kada yalfidhul isma hatta sabaqatis samkatu min batnihi wala fadhaha. Belum saja dia menyebut nama Ahmad Al-Badawi untuk bersumpah dusta. Saya, belum saja dia menyebut maka ikan yang yang dia telah makan itu keluar kembali dari perutnya ya dan dia pun memuntahkannya hebat betul. Belum disebut nama Ahmad Al-Badawi, ikannya sudah ketakutan keluar. Bayangkan. Sebut nama Allah tiga kali, tidak berpengaruh. Ya, Wadhalika minhum i'tiqad karena dari mereka ada keyakinan andal badawi aghyaru wa a'azzu wa aqdaru minallah. Karena mereka meyakini badawi ini lebih ya pencemburu lebih marah, lebih bisa marah, lebih agung ya dan lebih punya kekuatan daripada Allah. Qabbahahumullah wa akhzaw. Semoga Allah menghinakan mereka. Nah, juga pernah disebutkan oleh Syekh Saleh al syeikh hafizahullah taala kejadian seorang talibul ilm, seorang penuntut ilmu sedang naik taksi. Nah, ketika dia naik taksi singgah di apa perempatan jalan lampu merah. Ya biasanya kalau perempatan jalan kan banyak pengemis. Ah di Mesir juga demikian. Maka orang pengemis ini datang. Ya, minta ya diberikan sedekah dikasih sekitar sekian lah sekian junai nah dia pengemis ini melihat oh sedikit sekali yang dikasih ya maka dia mengatakan as'aluh bi Ahmad al-Badawi aku minta padamu dengan nama Ahmad al-Badawi kalau kamu tidak berikan padaku nanti Ahmad al-Badawi akan menghukumimu ya didengar itu terus didesak dengan nama Ahmad al-Badawi berharap kalau orang-orang awamnya Mesir menyebut Ahmad al-Badawi ah, berapapun yang dia miliki dikasih. Nah, ya, dia minta kepada talibul ilm. Ya, saya minta kepada kamu atas nama Ahmad al-Badawi. Mendengar itu maka dia mana uang yang tadi? Ya, pikirannya pengemis ini oh, mungkin mau dikasih yang lebih besar. Diambil maka tidak diberikan lagi. Nah. Nanti Ahmad al-Badawi menghukumimu enggak, saya tidak akan memberikan kamu lagi. Nah, ini hal yang tersebar sekali. Ya, ternyata bukan hanya di Mesir. Nah, di berbagai tempat. Indonesia, manba. Salah satu mata pencaharian mereka. Nah, ya, di berbagai tempat berusaha untuk mencari-cari tempat-tempat barokah dan menyebarkannya di kalangan para penduduk supaya mereka datang. Ya. Nah, untuk menipu orang-orang awam. Dan hampir di setiap, setiap tempat kita dapati ada saja orang yang mereka agungkan, yang mereka muliakan. Ima itu kuburan, ima itu pohon yang dikeramatkan. Naam. Ataukah air yang dianggap air keramat Nah. Allahul musta'an. وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان Jangan kalian mengatakan Masya Allah wa sya'a fulan. Menggunakan wa. Walakin kulu Masya Allah thumma sya'a fulan. Tapi katakanlah Masya Allah kemudian ya berkehendak atau berdasarkan kehendak fulan rawahu Abu Dawud bisanadin sahih juga dari diriwayatkan dari Ibnu Majah dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma yang serupa dengan riwayat Hudzaifah ini وجاء Ibrahim an Nakhai أنه yakrah dan telah datang riwayat dari Ibrahim bin Yazid An-Nakhai. Naam. Bahwasanya beliau membenci ya seorang mengatakan billahi wabika dengan menggunakan waw. Aku minta perlindungan pada Allah dan minta perlindungan darimu. Wa yajuzu ayakul boleh dia mengatakan billahi thumma bika kemudian padamu. Kalau wayakul laulallah summa fulan. Hendaklah dia mengatakan kalau bukan karena Allah, kemudian karena si fulan. Wala taqulu jangan kalian mengatakan laulallahu wa fulan. Kalau bukan karena Allah dan jangan kalian mengatakan demikian. Wallahu a'lamu bissawab. Dari sini menunjukkan perbedaan antara al-waw dan thumma dalam penggunaan. Apabila di sana dikhawatirkan ada satu lafaz yang jangan sampai disangka oleh sebagian mereka menimbulkan kesan setara al-mumatsalah wan nadhir maka tidak diperbolehkan. Ini semua dalam rangka saddudz dzari'ah ila syirik menutup segala pintu yang menjerumuskan seorang dalam kesyirikan. إلى هنا والله أعلم بالصواب تفضلوا حفظكم الله